Tapi masuk pada surah Al-Mursalat. Saya sebutkan dari hari Sabtu, Senin dan Rabu apa? Al-Qur'an. Sabtu, Senin, Rabu. Kemudian Ahad, Selasa, Al-Khamis kita belajar ringkasan lihat Salihin. Coba dilihat dalam surah Al-Mursalat Perselisihan ada tiga tempat Perselisihan ada tiga tempat Yang pertama Pada ayat yang ke-6 Udhran au nuzura Nuzu situ dibaca zal dhammah udhran au nudhura yang kedua pada ayat 23 Fakodarna dibaca faqadaruna pakai tasdid. Yang ketiga ayat 33. Ka'annahu jimalatun. Itu aja perselisihannya. Kemudian ada pengkhususan pada ayat 32 di situ inha tarmi bisyaririn bisyaririn khusus itu. Padahal ra itu di situ didahului oleh fathah, tapi kenapa dibaca bisarer? Dikarenakan ada pengecualiannya. Ada pengecualian di situ. Baik, itulah tiga <coughs> kalimat yang ada khilafnya, ada persisiannya. Sementara yang lain dari sisi teori. Baik, kita baca ustaz sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Jangan turunkan, masih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إن ما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست واذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت uqitat Li ayyi yawmin ujjilat Jangan keliru. Li ayyi yawmin ujjilat ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين yang keliru gunnahnya wailui langsung masuk iya wailui yauma idzil lil mukadzibin ulang Alam nuhlikil awwalin ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين Kenapa di situ dibaca imalah? Karena ya roknya mutatarrifah, maksurah. Rok terakhir itu. Qara rim, rimnya di situ yang menjadi penyebab. Ila qadarim معلوم فقدرنا فنعم القادرون tipis surat terakhir ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ulang tinggal ditinggikan aja mungkin tiga, tiga atau empat kali. Nah, caranya وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا coba sama-sama ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون Perhatikan berikutnya wala yudhanu lahum fayatadzirun tipis roknya ويل يومئذ للمكذبين Tadi disebutkan pada wala yudhanu lahum fayatadhirun nanti bisnah. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين نقل فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين للمتقين في ظلال وعيون syaratnya itu pada lamnya itu kalau sebelumnya apa fathah atau dhammah istilahnya nah, kalau seperti ini tidak nah, atau sukun nah. fathah atau sukun tapi kalau seperti ini tidak tidak masuk karena sebelumnya kasrah dhila nah, coba sama-sama وفواكه مما يشتهون Diperhatikan, diperhatikan, jangan ribut sendiri. Perhatikan, musahnya dilihat. Orang terus sibuk main sendiri, tidak bisa-bisa nanti. Karena belum tentu kita mungkin kapan bisa masuk ke waras lagi. Karena masih banyak kiroat. Masalah kiraah susi, kiraah duri, Naam, qiraah Kisai, qiraah Kumbul, qiraah Al-Bazzi, ada qiraah Ibnu Amir, ada qiraah Khalaf, qiraah Naam Hamzah, banyak sekali. Ini baru satu qiraat ah ini. Perhatikan. Jadi kalau sini tidak bisa, nanti berikutnya tidak bisa lagi, terus tidak bisa. Habis waktunya. Jangan dibuang-buang waktunya. Ini termasuk ilmu yang apa? Yang langka. Nah, ini pelajari biasanya di perguruan-perguruan tinggi. Nah, di fakultas ataupun universitas Islam biasanya dipelajari seperti ini. Dipelajarinya tinggi sebenarnya. Nah. Kita, kita lanjutkan. Kulu wasrabu hani شيئا بما كنتم تعملون sama-sama وكذلك نجزي المحسنين ulang ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون nakal di situ كلوا وتمتعوا تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ Ulang. ويل يومئذ للمكذبين ulang وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Baik, diulang dari depan. Nah, sama-sama. Langsung basmalah. sampai keliru nasirati nasrana tidak boleh. Wanna, nah, sirati nasra. Coba ulang. hati-hati zikra. Nah, sebelumnya kasrah walaupun terpisah dengan sukun. Coba diulang. al adreka adre. Coba diulang sekali. Wama I U dibaca berapa? 246. Mat badal itu. Coba diulang kembali. banyak baca koror, korer. Nah, coba diulang sekali lagi. Jadi kalau sudah ini bisa, nanti hamzahnya juga gampang. Alam naj'alil arda kifata. Nah, begitu tinggal sakta aja. Di sini nakal, hamzah sakta. Tapi kalau di sini tidak bisa, yang lainnya bingung lagi. Nah, usahakan paham betul. Tanya berikutnya. masih banyak diingatkan bisarerin. Nah, bisare. Coba diulang sekali lagi. Seperti ini juga nanti masuk di kiraah asusi. Setiap hamzah sukun nanti asusi dibaca dengan ibdal. Yu dan nah, yu minun ma mana ma wa hakala. Semua dibaca dengan ibdal. Nah, berikutnya eh, Salman Salman apa bacaan tadi ah di situ untuk kecil apa bacaan di situ Hah? apa dibaca Pak main-main tidak bisa Koli lanin nakum dibaca apa namanya nakol nah, nakol perpindahan halkat diperhatikan Coba diulang kembali. Kulu watamat tahu juga hukum-hukum tajwid harus betul faham. Ini itu bi birunna, idgham nakis. Nah, itu naqis nakis birunna, atau kamil bi dan sebagainya. Kalau itu tidak faham nanti kiraan tidak paham juga. Seperti ini misalnya. Pada wailu yaum idil mukadzibin untuk kira hamzah dibaca dengan idgham kamil ويل يومئذ للمكذبين dibaca dengan kamil ويل يومئذ ya harus betul faham. majais dibaca kadang dua kadang empat lima kadang enam tinggal nanti kiraannya kira siapa kalau Ibn Katsir harus dua kiraah kolun kadang dua kadang empat lima Kira waras, kira hamzah harus enam. Terus faham betul. Ini majaz fasil, ini mad badal, ini mim jama atau mim asli. Jadi harus betul faham. Kalau tidak faham nanti tidak bisa untuk bisa meneruskan kiraat. Ini tajwid yang kita ringkas itu, tajwid anak-anak itu harus mungkin betul. Nah, yang sudah ditanya ini hukumnya apa bisa semua. Nah, begitu. Yang baik itu anak-anak ataupun yang keluarga usahakan yang mondok di sini sungguh-sungguh. Ya sampai nanti orang tuanya pun juga tidak bisa. Ya diharapkan semuanya bisa dulu kalau dari zaman sampai yang masa, roti dan sebagainya itu diwajibkan untuk hafal Quran. Hanya di sana banyak. Jadi walaupun tiap hari itu buat roti mulai jam 3 pagi sampai jam 8 itu buat roti sambil merojah Al-Qur'an. Ada nyupir yang merojah Al-Qur'an. Nah. Coba ini sibuknya dengan apa? Dengan merojah. Bahkan dulu ada di Yaman itu tiap hari buat roti. Begitu masuk Saudi jadi imam. Imam masjid, imam masjid. Gajinya besar, akhirnya tidak tidak balik lagi ke Damat. Nah, Ali Saudi sudah dapat gaji besar. Nah, jadi banyak juga yang terfitnah dengan harta. Kakak sudah hafal Quran, sudah hafal Sunnah, jadi pemimpin-pemimpin, kemudian sudah enak hidupnya, tidak mau lagi sengsara. Ya. Nah. Saya bilang subhanahu